102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia Alamin Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Allahumma aftah lana hikmataka Wansur alaina rahmataka Ya dal jalali wal ikram Allahumma nawir kulubana Binuri hidayatik Kama nawatal ardo binuri syamsik Abadan abada Duha yang maha menatap Berkahi pertemuan ini ya Allah Singkapkan semua hijab yang menghalangi kami mengenalmu Ya Allah bersihkan pandangan hati kami agar menjadi yakin padamu Jadikan pertemuan ini pertemuan penuh ampunan dan rahmatmu Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Apakah Allah yang Maha Agung Menyaksikan pertemuan ini Pasti Apakah malaikat hadir juga di sekitar kita? Pasti. Tidak ada keraguan. Apa yang ada di tempat ini disaksikan oleh Allah. Setiap tempat yang kita duduki ini suatu saat bersaksi kepada Allah. Setiap langkah menuju ke tempat ini, satu langkah bisa menggugurkan dosa, langkah lain mengangkat derajat. Masya Allah Asma Allah yang kita bahas hari ini adalah <clears throat> Al-Bar Allah yang maha melimpahkan kebaikan Allah yang maha baik Pemilik segala kebaikan Memberikan kebaikan secara umum dan khusus Allah memberikan kebaikan kepada semua makhluknya tidak ada satupun makhluk yang tidak mendapat kebaikannya binatang, pohon seisi alam ini termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya bahkan mendustakannya bahkan memusuhinya tetap saja Allah yang memberikan makan minum, udara. Kalau kita lihat orang-orang yang gigih mendustakan bahkan mengkhianati Allah, mencegah orang dekat kepadanya, tetap saja Allah yang ngurus. Siapa lagi yang memberi makan mereka selain Allah? Tetapi yang khusus adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Kita sebagai manusia sudah dilebihkan dibanding binatang. Binatang makannya saja kasihan, tidak dicuci, tidak dimasak. Alhamdulillah. Secara bentuk tubuh kita juga jauh dibanding dengan binatang. Jalan bisa berdiri. Alhamdulillah. Rupa kita eh, akal kita dilebihkan. Ini sudah kebaikan Allah karena kita tidak pesan jadi manusia seperti ini. Coba kalau kita ditakdirkan kutub Lelaki sedang berdiri tiga bulan Pinguin pria itu Pinguin lelaki itu Harus mengerami telurnya Tiga bulan Alhamdulillah Jadi manusia Alhamdulillah Utuh, komplit Akal ada Dan kita dapat kekhususan Diberikan nikmat hidayah nikmat mengenal Islam, nikmat mengenal Allah, dan limpah nikmat tiada bertepi lainnya. Contoh, Allah memudahkan rezeki kita. Kalau kita harus mencari rezeki, pasti berat sekali. Mengumpulkan beras harus menanamnya, tapi dimudahkan. Siapa yang nanam sekian lama jauh datang ke piring kita. Sudah sering kita bahas garam dari lautan dikeringkan sampai ke piring ibu ayam bertelur mengeram jadi ayam sampai ya, ke piring diproses pakai goreng pakai minyak pakai bumbu masya Allah buaya makan ayam tidak dimasak dulu telan saja begitu nggak tahu rasanya bagaimana karena bukan turunan buaya Masya Allah, Masya Allah. Itu dari segi rezeki, Masya Allah. Ya, nafas enak, udara dibikin sejuk, Masya Allah, Masya Allah. Dan nikmat iman ini dilengkapi dengan aneka nikmat lainnya. Coba baru niat berbuat baik saja sudah dicatatkan satu kebaikan. Kita melakukannya padahal melakukan pun taufik Allah dicatat 10 sampai 700 kali lipat. Sedangkan mau berbuat jelek tidak dicatat dan berbuat jelek cuma satu balasannya sesuai dengan kejelekannya. Niat baik dicatat kebaikan dilakukan 10 sampai 700 kali. Masya Allah. Ini melimpah sekali. Salat berjamaah 27 kali lipat. Makanya saudaraku sekalian, orang-orang yang betul-betul eh, Innal abrara lafi na'im dan sesungguhnya orang yang banyak berbakti itu benar-benar ada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Tapi sebelum ke surga juga di dunia sudah diberi nikmat. Apa nikmatnya? Ketenangan. La khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi orang-orang yang bekal dapat nikmat di surga itu di dunia sudah diberi nikmat nikmatnya tidak berbentuk makanan enak, uang uh, uang banyak bukan. Nikmatnya bisa menikmati amalnya. Sholat diberikan nikmatnya khusus itu udah ciri-ciri tuh. Sedekah diberikan nikmatnya menafkahkan harta tanpa ada pelit dan ikhlas. Zikir diberikan nikmatnya menyebut nama Allah Tilawah Quran diberikan lezatnya dengan akrab dengan Al-Quran. Itu sudah ciri. Itu itu enak hadirin. Tafakur, nikmat. Nanti saat meninggal diberi husnul khotimah. Dikubur, dilapangkan. Di yaumal hisab ditutupi aib dosa. Dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Juga agama dibuat mudah bagi kita tidak rumit. Dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan. Bisa dibacakan surat Az-Zumar ayat 53. Ya, yang suaranya bagus-bagus tolong bacakan. Qul ya Nah, saudaraku sekalian, bagaimana nih? Saya bacakan sebuah hadis dulu Barang siapa yang berniat mengerjakan suatu kebaikan tapi ia tidak jadi mengerjakannya, maka akan dituliskan baginya satu kebaikan. Dan barang siapa yang berniat melakukannya lalu ia benar-benar mengerjakannya, maka akan dituliskan baginya sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipatnya. Dan barang siapa yang berniat mengadakan keburukan tapi ia tidak jadi mengerjakannya, maka tidak dituliskan keburukan baginya dan apabila ia mengerjakannya maka dituliskan satu keburukan artinya apa artinya Allah itu maha baik baru niat saja sudah jadi kebaikan Masya Allah membaca Al-Quran satu huruf satu kebaikan dilipat gandakan sepuluh alif lam mim itu tiga huruf tiga puluh kebaikan melimpah melimpah melimpah Allah tahu kalau kita banyak dosa dan semua dosa dibalas, sudah hancur luluh kita ini. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أنفسهم الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa min rahmatillah dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a dan Allah mengampuni sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis kudsi, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama masih berdoa dan berharap kepadaku, sesungguhnya selama engkau masih berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni sebesar apapun dosamu. Dan aku tidak peduli. Ini Allah yang berfirman. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian engkau memohon ampunan dariku, niscaya aku akan mengampuni, aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, apabila engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi kesalahan kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun niscaya aku akan mendatangimu pula dengan sepenuh bumi ampunan ah, dosa setinggi awan dosa sepenuh bumi asal masih doa dan berharap serta tidak ada musrik di hati kita Allah ampuni ada yang lebih dahsyat lagi ini saudaraku sekalian bukan hanya Allah mengampuni Allah tuh senang juga kepada orang yang bermaksiat kepadanya dan tobat. Bayangkan. Kita sudah dengar kisah ini ya tentang seseorang yang naik berkendaraan di padang pasir lalu hilang kendaraannya lengkap dengan perbekalannya dia sudah cari ke sana sini kemudian tidak ada akhirnya putus asa lalu ia mendatangi sebuah pohon dan tidur di bawah naungannya dalam keadaan putus asa Lalu dalam keadaan seperti itu tiba-tiba tunggangannya berdiri di sisinya. Lalu ia gembira mengambil tali kekang saking bahagianya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Terbalik ini. Ya Tuhanku, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ini keceletot terparah hadirin. Saking gembira sampai mengatakan hal yang paling bahaya dan Allah lebih gembira lagi melihat orang tobat. Uh, masya Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhan manakah yang akan kau dustakan? Nah, saudaraku yang baik, Ini ada hadis mutafak alai. Sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin lalu dia meletakkan penutupnya di atas mukmin itu dan menutupinya. Jadi Allah mendekatkan seorang yang beriman kepadanya lalu Allah meletakkan penutup dan dia Allah Subhanahu wa taala berkata, "Apakah engkau tahu dosa ini? Apakah engkau tahu dosa itu?" Lalu ia menjawab, Ya, wahai Rob. Hingga ia mengakui segala dosanya. Dan melihat dirinya penuh dosa, merasa dirinya akan binasa. Allah berfirman, Aku telah menutupinya bagimu di dunia. Dan aku mengampuninya bagimu hari ini. Lalu diberikan catatan kebaikannya. Adapun orang-orang yang ingkar dan munafik, maka para saksi berkata, Orang-orang inilah yang telah berdusta kepada Robnya. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Jadi, orang-orang kan tidak tahu dosa yang kita lakukan. Tapi Allah tahu setiap saat. Allah tahu pikiran kita jarang ingat kepadanya. Allah juga sangat tahu kita sering sekali melupakannya. Allah tahu kita sering kecewa kepada takdirnya. Allah tahu mata kita jelalatan melihat yang diharamkannya. Allah tahu kebohongan-kebohongan kita. Janji yang tidak ditepati. Allah juga tahu yang pacaran dan berlebihan. Tapi Allah masih menutupi kita. Sehingga orang-orang yang di sebelah kita tidak ada yang tahu kebusukan kita yang sebenarnya. Sepanjang kita masih berdoa dan berharap kepada Allah. Dan tidak ada sekutu Allah di hati kita. Tidak ada yang menjadi sandaran kita selain dia. Dan kita takuti selain dia. Allah menutupinya di dunia dan mengampuninya di umat akhir nanti. Oh, kalau dibuka sedikit saja. Jangan saudara, kalau yang bersorban ini dibuka sedikit saja, tidak lebih dari lima menit sudah kosong masjid ini. Bubar, kecewa, hanya karena tutup Allah saja yang membuat kita dilihat, didengar, dihargai orang lain. Masya Allah. Hadirin, jadi apa yang harus kita lakukan? Mau mendapatkan kebaikan dari Allah yang lebih banyak lagi? Ini surat Al-Baqarah ayat 177 agak panjang ayatnya Ali Imran 92 saja boleh yang lebih pendek لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan harta sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan tentang itu sungguh Allah maha mengetahui Nah jadi memang rada sulit mendapatkan limpahan lainnya Kehususan bagi yang pelit, koret, kedekut Ya sejenis itulah Kalau memberikan yang tidak kita sukai ya misalkan sepatu jelek yang tinggal sebelah Kemudian celana yang rombeng atau baju bekas SMA yang kotor Nah, itu tidak sepenuhnya salah tapi kalau punya sesuatu yang disukai, diinfakan sebagian ya. Misalkan nanti silakan bagi yang berwakaf kebutuhan jalan jamnya itu jam cilok misalnya. Saya tidak boleh menyebut merek ya. Ini jam mahal dibuka. Celong. Oh, lihat saja pulangnya dapat apa dari Allah nanti ya. Mungkin pulang tidak dapat uang tapi tiba-tiba jadi sangat senang kepada Al-Quran tiba-tiba sekali baca langsung hafal besoknya memang agak lupa tapi baca lagi tiba-tiba sholat jadi khusyuk mending pakai jam mending sholat khusyuk dan seminggu kemudian datang orang tua ini bapak kekecilan jamnya pakai aja ternyata yang suka datang lagi Masya Allah Tiba-tiba ibu datang Nah, temenin ibu mau ke toko jam Masya Allah Tiba-tiba oh, Sudah lah ya Pasti berlipat Masya Allah Sekarang aja kita ngaco dicukupi Benar? Kita pelit dicukupi Kan model-model kita yang pelit gini Harusnya mah gak dikasih nafas Gak dikasih minum atau petirlah sedikit ujung petir beletak itu seperti ada gajah yang memang sudah takdirnya ya sedang jalan ada kabel digigit langsung berbaring gajah ini meninggal gampang kalau Allah mau ya sedang naik motor kabel lepas apa deret sudah cukup tapi maha baik Allah maha suci Allah nah saudaraku sekalian jadi harus gimana sekarang? Ini penting ya. Kita itu sangat sering tidak adil. Ingat ilmu jerawat? Tidak ada jerawat yang lebih besar dari kepala kita. Jerawat itu kecil. Tapi banyak orang yang melihat jerawat sampai melupakan kepalanya. Seakan-akan di dunia ini hanya jerawat dia. Tiap waktu dilihat, hidung tidak disyukuri, mata tidak disyukuri, alis, kepala bisa berpikir, tubuh tidak. Habis saja dengan mengeluh, kenapa jerawat ini tumbuh? Sekuat tenaga memikirkan jerawat. Sangat tidak adil hadirin. Penderitaan kita adalah kufur nikmat. Tolong digarisbawahi <clears throat> Saudaraku yang baik, kalau kita ingin kebaikan dari Allah, maka ya, Pernah ada hadis begini, maaf ya, sebetulnya saya senang kalau bicara. Seseorang datang dengan naik kuda, siapa nama? Sudah lama perjalanannya berhari-hari sampai rambut uh, berdebu. Siapa namamu? Zaidul Khail. Rasulullah langsung mengganti Zaidul Khair Ya Rasulullah saya ingin mengetahui orang yang dicintai Allah Lalu Rasulullah yang mulia bertanya Apa yang kau rasakan? Ya Rasul saya itu sangat senang sekali keba kepada kebaikan Saya senang melihat orang lain berbuat kebaikan Dan saya senang sekali tersebarnya kebaikan Lalu Rasulullah Nah itulah orang yang disukai Allah Kalau Allah tidak suka kepada seseorang Tidak ada pikiran seperti itu Cukup ya Rasul Maka dia pulang kembali dalam keadaan jauh naik kuda Pertanyaannya sebentar Dan jawabannya juga sebentar Tapi menghujam Jadi saudaraku Sudahlah Kalau kita ingin dapat kebaikan Allah Ayo kita tenggelamkan diri kita untuk mengingat kebaikan dari Allah karena kalau kita ingat kepada kebaikan dari Allah kita jadi susah sengsaranya susah mengeluhnya karena yang kita lihat semuanya kebaikan susah cari yang tidak baik termasuk pertempuran di jalur Gaza kemarin bagi yang melihat kemurahan Allah ada seorang dokter yang cerita Alhamdulillah saya bertemu langsung dengan dokter ini peperangan yang lalu kembali dari Gaza. Ternyata di sana melihat bom jatuh dan mengenai anaknya bukannya sedih. Anak saya kemarin di sini sekarang sudah meninggal kena bom. Alhamdulillah jadi syuhada. Susah di antara sekian ribu yang kena bom hanya berapa? 170 Padahal yang tidak kena bom, tidak kena bom juga suatu saat meninggal juga. Termasuk yang ngebomnya, ya. Tapi dipilih menjadi syahid. Kalau lihat kehilangan manusianya sedih, tapi kalau melihat kemurahan Allah, yang hilang kaki, hilang tangan, ya kaki ini milik Allah, diambil oleh pemiliknya, masih disisakan yang banyak yang tidak enak tuh justru yang disisakan hanya kakinya ya kan ini kaki patah benar ketika ada yang patah satu kakinya wah kaki kamu kena bom patah lihat sisanya otak masih bekerja kaki masih ada sebelah sangat tidak adil kita sibuk dengan kehilangan tidak mensyukuri yang ada ingat sakit gigi Syabar atau syukur? syabar atau syukur? Untuk yang sakit satu sabar, tapi yang tidak sakit harus syukur. Alhamdulillah ya Allah. Untung cuma satu. Yang lain komplit tidak sakit. Lidah, lak-lakan, tenggorokan, hidung, mata, telinga. Hai, haduh. Ini juga sakitnya kan penggugur dosa. Sakit ya Allah. Mungkin ada dosa yang tidak tertebus dengan istighfar saya, tapi tertebus dengan sakitnya gigi ini. Sambil makan obat anti sakit. Ya Allah, ampuni. Ah, berhentilah, tidak ada yang sakit gigi seumur hidup ya kan? Nah, saudaraku yang baik, jadi yang namanya ingin kebaikan dari Allah, maka senanglah terhadap kebaikan. Mulai sekarang otak mikirnya yang baik-baik saja. ban meletus. Ciri-ciri Allah mau ngebagikan rezeki ke tukang tambal ban. Senang, dorong olahraga. Keringat bercucuran ya, pas nanjak tukang tambal bannya di puncak gunung sam. Kalau sudah rezeki pasti diantarin. Mikir baik saja. Sampai di sana assalamualaikum pak. Saya harus mikir baik juga. Pasti baru ya kesininya ya. Ya baru ya. Karena kalau yang sudah sering kesini tahu kalau lagi pengajian dilarang motret. Tapi karena lagi cerita kebaikan, saya baik aja ya. Lain kali jangan. Sampai di mana? Nah, nambal ban, lihat tukang nambal bannya kelihatannya sederhana dan sepi. Bang, ada berapa lubangnya? Cuma satu, Den. Tambahin dong, ya. Nah, kenapa sih susah ya? Kasih aja. Masih ingat seorang karyawan yang sangat ingin menyebarkan kebaikan. Ya Allah, saya hari ini gajian, saya ingin berbuat kebaikan. Pas naik taksi cuma 35 ribu bayar 50 ribu. Ini lebihnya mah enggak apa-apa, ambil aja. Supir taksi bahagia. Alhamdulillah pagi-pagi dapat lebihan 15 ribu. Pergi ke tukang nasi uduk yang biasanya 8 ribu bayar 10 ribu. Mas, ini lebih 2 ribu, ambil aja Tadi saya juga ada penumpang yang nambahin. Senang tukang nasi uduk. Datang anaknya ke sekolah. Mau sekolah. Ibu pamitan, nih bekal. Kok bekalnya jadi dua ribu Bu? Tadi ada yang ngelebihin. Bekal aja. Senang si anak yang biasa beli roti satu jadi dua. Sampai ke sekolah, loh kamu rotinya jadi dua. Ya buat kamu satu. Tadi ada yang ngasih ke ibu, ibu ngasih saya, saya juga ngasih. Sampai itu, itulah orang yang senang kepada kebaikan. Terus mau apa uang dikumpul-kumpul? Ha? Masya Allah. Ayo ah, mikir baik, ngomong baik, hati baik, balas yang buruk dengan kebaikan. Udah baik, baik, baik, itu ajalah dalam pikiran kita. Kalau orang ngomong jelek kita ngomong jelek, kalau orang menghina kita menghina, orang membeberkan aib kita kita beberkan lagi, terus mau ngapain sekolah dan ikut pengajian kalau bisanya cuma niru kejelekan. Yang kita tiru tuh kebaikan. Setuju hadirin? Yang kembali kepada kita bukan perbuatan orang, yang kembali kepada kita perbuatan kita sendiri. Kalau kita ingin dapat kebaikan yang melimpah, cukup berbuat baik saja nah, kebaikan yang awal itu adalah husnuzon kepada Allah maaf teman-teman <clears throat> Insya Allah bulan Januari umur 51 tahun Sudah di atas kepala 5 Aduh kebaikan dari Allah sekarang mau diapain aja oleh Allah pasti baiklah. Kasih kesempatan dari sekolah, masya Allah. Segitu zaman sekolah kurang ingat ke Allah tetap diberi hidayah. Mulai senang kepada Islam. Saya termasuk yang terlambat secara hitungan umur. Baru umur 24 serius untuk mengenal Islam dan belajar Islam tapi pertolongan Allah eh dikasih kesempatan ada pesantren alhamdulillah dikasih kesempatan dunia dulu ya harta dibuat terkenal dan Allah tahu bagaimana mulai melencengnya hati dari daru tauhid jadi daru duit Allah datangkan karunia dalam bentuk lain yaitu sesudah babak daru tauhid babak daru duit, kemudian babak belur. Ya, ini pun karunia. Banyak yang menyangka babak belur itu merupakan kesengsaraan. Oh, tidak terbayang. Daru Tauhid dan yang ceramah ini kalau tidak diberikan episode dihina, dicaci, oh susah kenal ke Allah. Karena nikmatnya dipuji, nikmatnya dikagumi, itu bisa jadi hijab yang besar. Jangan menganggap dihina itu keburukan. Keburukan itu menghina, berperilaku hina, tidak mau ngaku kehinaan dirinya itu keburukan. Dihina, gak ada masalah. Dicaci yang membuat kita terbuka hati jauh lebih baik daripada dipuji yang membuat buta hati. Nabi Muhammad dihina tidak? Dicaci, difitnah, jadi hina tidak? Tidak, karena Nabi Muhammad hatinya baik, pikirannya baik, sikapnya baik. Jadi kadang-kadang untuk membuat kita jadi baik, kita perlu ada orang-orang yang menghina, mencaci, meremehkan, mungkin difitnah. Tapi itu membangunkan kita dari keterlenaan. Kadang-kadang bangkrut itu kebaikan dari Allah. Karena banyak uang jadi jajan. Mikirin jajanan, mikirin ke keinginan. Nah sekarang bangkrut, nggak ku, nggak banyak keinginan. Dulu mau makan steak, ya gimana sih steak tuh? tahu steak? Colokan tuh steak namanya hadisnya <laughs> mau makan yang mahal-mahal tapi kira padahal besar kemungkinan tidak halal di sana tapi karena sudah dibangkrutkan oleh Allah saum Daud dan nggak ada yang mau dimakannya karena kontrakan tidak kebayar itikaf coba itu ya. awalnya kepaksa tapi selama itikaf duduk dengan penghafal Quran ikut hafal Quran karena itikaf lagi tidur dibangunkan oleh DKM tahajud coba itu lambat laun nikmat sholat malam lambat laun nikmat baca Al-Quran apa saudara pikir bangkrut itu merupakan kemarahan Allah hmm, kasih sayang Allah nanti kalau sudah lepas hatinya dari dunia hakul yakin kasih lagi dunia tapi sudah hilang di perbudak dunianya makanya jalani episode itu ya sing syukur lagi sakit di opname ah syukur we. tidak digeletakkan di jalan di opname berteduh memang disuntik sakit ya mana ada suntikan yang tidak sakit ah penggugur dosa alhamdulillah tidak pakai keluh kesah batuk <coughs> Hitung antara jarak batuk dengan tidak batuknya. Banyakan tidak batuknya ya kan? Kalau oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ya untung <laughs> ya masih pelan tidak oh, oh, oh. oh. Cari lah yang kira-kira membuat syukur, benar? Benar? Kalau kita syukur terus, syukur terus. Enak karena lebih banyak yang bisa kita syukuri. Allah tahu tidak ini hambanya mensyukuri pemberiannya. Tahu tidak? Tahu tidak? Tahu. Ini hamba dalam sesulit apapun syukur alhamdulillah. lagi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh men. Alhamdulillah walaupun ujungnya pakai men tapi alhamdulillah masih ada yang ngedoakan. Lagi jalan tiba-tiba eh, ban motor kena air comberan. Ya Allah. Engkau tahu saya ujung pakai baju ini. Hmm, disimbur. Ah, terima kasih ya, buka, cuci. Ya. Sarung dipipisin kucing. Hmm, engkau tahu ini sudah tiga bulan tidak dicuci. Terima kasih ya, Pus. Kata kucing, iya. Saya jauh-jauh dari pasar ke sini nyari saudara suruh ngencingin ya. Iya, tidak akan tertukar ya kucing cuma petugas rumit tuh dia jalan dari pasar nyari alamat segini banyaknya santri yang mana nah ini dia yang udah tiga bulan wear di sana ya sudah tidak perlu emosi apalagi pakai dendam ke kucing di kisos gitu ya <laughs> dibalas dibalas galak hadirin syukur syukur syukur hujan syukur ayo ah kita nikmati kebaikan Allah sebanyak mungkin kita usahakan menikmati dan Allah pasti tahu siapa yang air matanya air mata syukur silakan Ustaz وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين muttaqin dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa apakah yang telah Allah turunkan kepada kepadamu lalu mereka menjawab kebaikan bagi orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan balasan yang baik dan sesungguhnya di negeri akhirat pasti lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, pokoknya mah apa yang Allah lakukan bagi orang beriman baik. Sendal hilang baik, baik. Ciri-ciri mau punya sendal baru, tidak ada yang hilang sendal kemudian nyeker seumur hidup. Ya, Masya Allah. Dan kebaikan wasa antakrohu syai'aw wa khairul lakum boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa lakum. Boleh jadi engkau menyukai, mencintai sesuatu padahal buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya syukuri sajalah ya. Setuju? Oh, bangun tidur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Eh, dikira jam 4, ternyata masih jam 2. Mau tidur lagi susah. Tiba-tiba tikus di atas. Kok tikus? Oh Allah ingin saya tahajud Masya Allah Kalau dulu ada Bu Soni Tiap jam 2 lewat 10 Lewat 15 Tahu kan Bu Soni almarhumah Sekarang sudah wafat ya Yang gagal ginjal Yang selalu cuci darah Itu tiap malam tuh Jam 2, 2 lewat 10 Membangunkan Asalnya kalau kita bangun jam 3 gitu ya jadi duh Bu Sony aja yang sakit berat jam 2 masa kita yang sehat setengah 4 ya. Alhamdulillah diatur bangun. Itu karunia Allah. Masya Allah. Episode apapun dalam hidup ini kalau pakai syukur menjadi enak. Pas mau makan, tiba-tiba makanan dimakan oleh adik. Alhamdulillah, sok deh, dan gak akan mati kelaparan. Ya, nggak ada tuh mau kecewa. Tenang, pas keluar, mau duduk di angkot, ternyata ada orang lain yang ngedudukin ibu-ibu. Ma, nggak bu, nggak usah pakai jengkel. Sambil jalan ke kampus daripada mikir yang enggak-enggak mending ngapalin Quran ya Masya Allah manfaat ah yang enak saja hidup ini benar pas beli duren ini duren bagus sampai di rumah busuk duren tuh Alhamdulillah untung yang beli kita coba kalau yang beli yang ngidam ya kasihan dah nggak apa-apa nggak akan mati dah uangnya juga nanti ada lagi ada lagi benar masih ingat kisah yang wanita hamil? Suaminya, istrinya hamil pertama, pengantin baru. Aduh, ingin mangga harum manis lari sana. Pasar tidak ada, supermarket buah tidak ada, ke pasar impres tidak ada, sampai ke rumah gak ada bu maaf. Tiba-tiba terdengar mangga, Hah? ada tukang mangga, mangga, bang sini dagang mangga ya iya saya teriak dari tadi juga mangga ada mangga harum manis bang ini yang dijual hanya harum manis hah sini berapa nih harganya sepuluh ribu hah ribu ya ini kufur nikmat bener-bener nggak lihat perbuatan Allah dia udah kelalang keliling oleh Allah didatangkan nggak usah parkir nggak usah bensin nggak usah nyetir nggak usah buang waktu bener-bener teriaknya juga kedengaran oleh dia ngedeketin sendiri nawar oh dia nggak bisa lihat harusnya berapa bang 10 ribu 20 ribu ya tiga kilo sama nawar hadirin yang <laughs> itu pasti nggak lihat tuh kebaikan dari Allah kalau udah lihat kayak gitu dia udah ngitung tuh bensin 2 liter 10 ribu parkir 6 jam 12 ribu ya tenaga kalau ngantor sejam berapa hitung-hitung 50 ribu bang 50 ribu ya 10 kilo tetap mah darlah kalau berbuat kebaikan mah nggak usah ragu-ragu ya nanti ada lagi ada lagi kok rezeki mah betul pelit aja kita dicukupi masa dermawan enggak ayo ah setuju hadirin? ayo ah pikiran tuh baik aja baik aja pensiun dini baik pasti ada rencana Allah dah sebel juga tetap di pensiun kan. ada yang pensiun dini ini gak apa-apa tapi gaji saya A jadi kecil gak apa-apa gaji kecil yang penting cukup bukan penghasilan besar penghasilan besar itu tidak penting yang penting itu cukup ingat baik-baik ya tolong dipegang kata-kata ini tidak penting banyak uang yang penting cukup Mau dibagi uang 100 juta per orang? Mau tiap bulan dibagi? Mau? Tapi penyakit 115 juta per bulan tetap tidak cukup lah. Nah, tenang bagi yang di pensiun dini banyak rencana Allah. Tobat, minta tolong ke Allah. Berpikir baik aja, husnuzan. Ana inda ana inda zanni abdi bi aku sesuai dengan prasangka hambaku bagi yang menjelang menikah lalu dibatalkan pernikahannya gimana baik buruk <laughs> baik ah baik <laughs> dah gimana namanya bukan jodoh pasti batal atau apa yang tidak dikehendaki Allah terjadi pasti tidak akan terjadi benar mau nangis darah juga udah terima aja memang bukan jodohnya siapa tahu kalau berbaik sangka Allah ngasih yang lebih baik tapi ah yang membatalkan itu dia sudah 10 juz hafal Quran ah. sedang saya minta ke Allah supaya saya diberikan pendamping yang hafal Quran Makanya dibatalkan karena dia baru 10 juz. Nanti Allah yang ngasih yang 30 juz. Oh iya dong kan. Baru dengar beritanya aja udah gembira. Masya Allah. Udah ah, baik sangka ke Allah ya. Jangan rewel, jangan ngadat, jangan ngerasuloh jangan protes baik kok kalau Allah mau berbuat jelek ke kita mah dari dulu juga udah remuk ya model-model kayak kita gini mah nggak pantas dihidupin kalau Allah mau hitung-hitungan oh sini udah nggak ada kepala ini nggak ada telinga ini tinggal jempolnya aja yang ah, habis habis yang ngomong tinggal ini yang ngomong tinggal mikrofonnya kalau Allah mau hitung-hitungan Ustaz Fuad tinggal apa yang kira-kira <laughs> kope ya, ya habis kita ini hanya karena kemurahan Allah aja benar Masya Allah. Dah, syukur. Ah, mending punya keinginan, mending bersyukur. Pilih. Gini caranya. Kalau punya keinginan yang membuat kita kufur nikmat, jangan. Kalau punya keinginan yang membuat kita bersyukur, boleh. Misal ingin rumah. Ini tidak punya rumah. Ya Allah, saya ingin punya rumah selama ini saya ngontrak gak cukup untuk anak apalagi datang mertua tapi keinginan itu tidak sibuk memikirkan rumah yang belum ada tapi sibuk mensyukuri rumah yang ada sekarang kau ngasih rumah ke kontrakan ini bersih Gak ada barang sia-sia di rumah itu banyak dibacakan Quran banyak dipakai sholat sunnah Allah menyaksikan tidak hambanya mensyukuri seperti ini Nah, kasih nanti. Ada aja jalannya. Tapi dari mana ya? Ah, nggak usah ngomong gitu. Kalau Allah mau ngasih, tidak harus kebayang oleh kita jalannya. Min haitsu la yahtasib. Jadi jangan risau dengan nikmat yang belum ada ya, tapi risau tidak mensyukuri yang ada. Nah, kalau kita ingin sesuatu sampai ngilangin nikmat yang ada, Misalkan, duh saya tuh pengen domba itu tuh domba tetangga. Kenapa? Pengen seratus. Dia tidak ingat dia 99 domba sudah ada, enggak kepikir. Yang dipikir domba orang saja karena ingin seratus. Ini sudah kufur nikmat nih. Jangan Jangan suka banyak keinginan yang membuat hilang syukur. Kalau punya keinginan, inginkanlah apa yang Allah sukai, inginkanlah yang Allah perintahkan, inginkanlah sesuatu yang membuat kita bisa mensyukuri yang ada. Karena keinginan tidak akan mendatangkan sesuatu, tidak pasti, tapi syukur la in syakartum la azidannakum. Dah. Setuju? Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi? Alhamdulillah. Sesudah ada acara Sesudah ada wisuda ya santri yang menghafal Quran 30 juz telah terjadi sebuah nuansa baru di pesantren ini. Jadi orang yang boleh diirii kan dua. Yang belajar Quran, apa mengamalkannya dan orang yang punya harta yang diperoleh dengan cara halal dan menafkahkannya boleh iri. Orang-orang yang hafal Quran layak diirii karena mereka kalau niatnya ikhlas termasuk ahlullah keluarganya Allah kalau tidak berlebihan. Artinya kan yang yang kita diperintahkan menghormati itu satu orang tua, dua ahli Quran yang tidak berlebihan dan tidak meninggalkannya. Artinya di dalam berusaha menghafal Quran tidak sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lain dan tidak meninggalkan hafalannya. apa tenang saja pasti tidak lama nangisnya ya dibanding senyumnya tuh kan berhenti cari bapaknya Alhamdulillah oh, Alhamdulillah tuh meluk aduh kasih sayang Allah ya Masya Allah indah tuh anak kecil mak belajar dari anak-anak dimarah dicubit ya sayang aja hantem ya makan makan pegang lagi kamu belum mandi megang lagi nggak ada dendam tuh kalau hati bersih kayak gitu kalau model kita apa nih pelototin apa kamu gitu makanya lihat anak kecil itu jangan meremehkan seperti barusannya ini pelajaran nangis kita dengar antara nangis dengan tidak nangis pasti banyak tidak nangisnya antara menjengkelkan dan lucu pasti banyak lucunya anak kecil dan kalau anak kecil menjengkelkan semua itu mah nggak akan ada lagi anak kecil ya ditines aja oleh orang tuanya <laughs> betul Masya Allah tapi kita kadang-kadang uh anak saya tuh menjengkelkan ini kufur nikmat padahal banyak lucunya banyak nyenenginnya Wah, masya Allah. Dan harus agak nyebelin dikit itu anak tuh ya, supaya ibunya dapat pahala sabar, bapaknya dapat pahala sabar, masya Allah. Aa dapat hadiah buku ini ini. Saya bacakan dikit beberapa hal ya. kepada teman-teman kalau menghafal Quran tuh ya para penghafal Quran itu satu huruf satu kebaikan sedangkan satu kebaikan sama dengan sepuluh kebaikan jadi bedanya Al-Quran tuh satu kebaikannya tuh sepuluh kali lipat alif lam mim itu bukan satu huruf alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf jadi kalau kita terbiasa terus membaca Al-Quran itu melimpah kebaikannya kebayang tidak kebayang kehadirin dan yang sibuk membaca Al-Quran ya Ustadz Fuad akan ini kelihatannya maaf ya ini wajah-wajah saudara wajah-wajah banyak masalah ya betul ya akui saja ya dah auranya itu aura ruwet begitu ada nah kalau orang senang membaca Quran ini saya baca hadis ini suka sekali ada Ustaz? Jadi sangat sibuk membaca Al-Quran Sampai dia e, nggak e, sempat doa Karena dalam Quran juga ada banyak doa Dan tidak memperbanyak zikir Karena Al-Quran itu sudah zikir tertinggi juga Itu akan diberi itu oleh Allah Lebih baik daripada yang minta Oh saya jadi ngerti kenapa ada orang yang senang sekali menghatamkan Quran Sampai Umar bin Abdul Aziz dalam kesibukannya nih Lagi sibuk-sibuk berhenti sebentar Baca Quran Nah hadirin sekalian Senang kalau orang yang bacaannya banyak ya Nih kalau saudara mau tahu Wajah-wajah yang saya lihat ini Ini wajah-wajah uh, Bisa hafal Quran ternyata Ya Mau tidak sehari satu ayat? Satu ayat saja lah ya. Alif Lam Mim. Dah cukup. Yasin. Satu ayat. Ada juga yang satu ayat itu satu halaman ya. Tapi kalau satu ayat saja konsisten tiap hari, maaf ya, saya perhatikan dulu. Oh, dijamin akan hatam Quran kalau istiqomah dalam waktu 17 tahun 7 bulan. Jadi kepada saudara yang umurnya masih 17 tahun, insya Allah umur 35 tahun sudah hatam. Kepada saudara yang 70 tahun, 87 ya, rada berat. Tapi saya mau dua ayat Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fi Dua ayat saja Itu delapan tahun sembilan bulan Cepat ya Bagi saudara yang akan menikah dengan eh, Mas kawinnya Al-Quran 30 juz hafal ya Ini harus direncanakan dari sekarang Wah saya ingin lebih cepat Boleh Kalau sehari setengah halaman setengah halaman Quran itu akan membutuhkan tiga tahun delapan bulan cocok lah saudara sekarang umur 20 mau nikah 25 dari sekarang ngapalin ya setengah halaman sehari kurangin aja ngobrol kurangin mikir kurangin nonton TV adalah dapat dapat insya Allah setengah halaman Ah saya mau satu halaman Boleh Satu halaman Satu tahun Delapan bulan Dua belas hari hmm, Semangat kan Tidak sampai dua tahun sebetulnya hafal Quran Ah, ah saya mah Kuat dua halaman Maka orang yang dua halaman sehari Konsisten Itu sepuluh bulan Enam hari Atau Saudara mikir apa? <laughs> Nah, pengen kan? Jadi sebetulnya ternyata para penghafal Quran bisa cepat kalau nah, tentu kita beragam kesibukan, beragam kewajiban, tapi bertekadkah kita menjadi orang yang berusaha menghafalkan, memahami? Ah, sesudah didengungkan begini, lalu dicatat kepada semua santri karya bulan Januari akhir Januari akan tes juz amma. Yang lulus tes bisa melanjutkan kerja di sini, yang tidak lulus kelihatannya nasibnya berbeda. Aduh sekarang yang biasanya tel nasib Tuhan ganti Bismillahirrahmanirrahim amma yatasa'adun Sekarang rada jarang nasib di sini. Quran, mobil yang biasanya ku kenang dia ya, sekarang Bismillahirrahmanirrahim yang biasa ngobrol sekarang waduh masya Allah ternyata orang yang punya target menghafal tuh jauh robah tuh gak mau dia sembarang ngobrol ah ngobrol jangan mana sampai dosaun nune ngaji kita masya Allah mau dites Januari ini yang belum hafal juz amat kita ketemuan nanti Januari semua ya. Ada ada jarak. Bisa kok setengah halaman sehari. Habis tahajud baca ya bacanya kalau teknik yang saya baca di sini maaf sama-sama pemula. Bagusnya dibaca dulu terjemahnya jadi paham rangkaiannya. Jadi nanti Qurannya harus sama dan diulang-ulang tiga ayat dua puluh kali baru masuk ke tiga ayat lagi dua puluh kali karena kalau diulang-ulang mah ujuk-ujuk lancar tapi tolong ya harus benar dulu bacaannya jangan baca latinnya nanti keren tapi nggak jelas kerennya ya. belajar setuju? ada Ustaz? ya boleh dari Abu Said Semoga Allah ridho kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an daripada berzikir kepadaku, ingat ya, Al-Qur'an itu zikir. Maksudnya menyebut nama Allah yang lain. Al-Qur'an itu sudah lengkap zikirnya di sana. Dan meminta kepadaku jadi ada orang yang sangat menikmati kalimah Allah ini sampai dia tidak banyak meminta ke Allah, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang diberikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Ketinggian Al-Qur'an, kalam Allah atas semua perkataan yang lain adalah seumpama ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya Hadis ini Hasan Qarib uh, eh, Riwayat Tirmizi Pasti kita juga nanti akan selang-seling dengan doa Dengan yang lain Tapi dahsyatnya seperti itu Mau kita kompakan nanti suatu saat malam Jumat Khataman juz 30 di sini cuman setengah jam lebih ya. Satu juz tuh. Mau hadirin? Bismillah Januari ya harus pakai target. Kalau tidak pakai target ya seperti yang sudah-sudah ya. 80 tahun tidak hafal juga. 30 tahun. Ah, mungkinkah bagi orang yang sudah tua hafal? Saya baca ya. Di sini ada kisah nyata yang tidak bohong. Ini dari Syekh Ali ini. Kakek usia 70 tahun mampu menghafal Quran. Ada seorang jemaah masjid yang rumahnya dekat dengan masjid di Madinah. Ibu-ibu tersebut, eh, bapak tersebut kakek usia 70 tahun. Dia datang menemui saya. Lalu memberi kabar istri saya sudah tua. Tapi telah hafal Quran, surat Yunus, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan Tabarok. Karena surat tersebut sering dibaca oleh imam waktu sholat. Istrinya rumahnya itu di sebelah masjid jadi kedengeran dan hafal kata kakek tersebut mungkinkah saya bisa hafal lima surat yang tadi padahal saya sudah 70 tahun lalu Syekh menjawab kakek bukan hanya hafal lima surat ke tapi 30 juz kalau ada niat pasti bisa mendengar jawaban tersebut kakek menjadi sangat penasaran Bagaimana caranya? Lalu dijawab, semua tergantung dari kemampu, kemauan keras kakek. Kalau kakek mau, saya akan bantu dapat menghafal Quran 30 juz. Maka kakek dengan semangat dan kemampuan yang kuat, saat itu juga tanpa menunda, langsung mau belajar setiap hari secara istiqomah. Berbekal niat yang ikhlas, dan semangat yang luar biasa kakek tersebut bisa menamatkan 30 juz dalam 2 tahun waktu yang tidak lama dan menakjubkan untuk seorang kakek Masya Allah Masya Allah semenjak hafal Al-Quran kakek tersebut setiap harinya menghatamkan 10 juz dan setiap tiga hari beliau hatam Al-Quran kemudian kurang dari satu setengah bulan Sesudah beliau hafal kakek tersebut wafat. Masya Allah husnul khotimah. Senang dengarnya? Kenapa kita tidak hafal? Satu, tidak punya tekad untuk apa? Dua, kalah oleh kemalasan kita. Saya percaya orang yang lebih sibuk baca Quran dan zikir tidak tertarik untuk gibah. Benar? tidak tertarik untuk nonton infotainment nah, lebih baik ngapalkan Quran Masya Allah wajahnya beda sekarang lagi mikirin mau beli Quran ya kalau mau beli Quran yang apa tuh yang di ujungnya itu apa namanya tuh ya Quran yang akhirnya itu Quran pojok dan ada yang ada terjemah perkataannya. Pengalaman ada yang di sini lebih mudah menghafal karena hafal artinya. Jadi ketika sholat itu nikmat karena dia mengerti yang dia baca. Masya Allah. Efeknya tahajudnya jadi panjang. Sholat Tuhannya jadi panjang dan sholat-sholat sunnahnya juga jadi lama karena sambil ngapalin ya dan sambil mengerti nikmat nikmat nikmat ah mau apa lagi hidup ini cuma sebentar benar kalau tauhid sudah bagus ngapalin Quran oh mau tahu rahasia akhirnya bukan untuk dipuji orang bukan untuk dikagumi orang bukan untuk diketahui orang kita menghafal Quran supaya dicintai Allah saja titik ya kalau niatnya lurus Allah tolong kalau niatnya supaya orang terpesona, orang kagum, hmm, tidak ada ruhnya. Terima kasih hadirin. Tommy Malesi Simangunsong. Ya, maaf kalau saya salah baca. Mana? Apa kabar? Tovo? Boleh dibesarkan volumenya? Baik. Terima kasih Pak Tommy ini lahir tahun 82 Alhamdulillah Gimana ceritanya bisa kesini nih Pak Tommy Tofo Apa yang membuat tertarik Mau menjadi seorang muslim Ingin lebih baik lagi Tahu Islam dari mana Banyak Tahu Islam Banyak. Apa yang menarik dari Islam Yang diketahui Ada yang menarik tidak yang menyentuh hati sehingga mau berhijrah begini? Dengan pengalaman-pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ya. Alhamdulillah. Ya hidayah datang dari Allah. Kalaupun kita akan mendengar, kita hanya ingin tahu bagaimana Allah memberikan jalan hidayah. Banyak caranya. Baik, sudah siap menjadi seorang muslim? Siap. Ikuti ya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Tiada Tuhan yang Tiada Tuhan selain Allah Tiada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Utusan Allah Nabi Muhammad Utusan Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Raditu Billahi Rabba Wabil Islami Dina Wabil Muhammadin Nabiya wa Rasulah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Ya Allah Jadikan saudara kami ini menjadi muslim yang penuh berkah Muslim yang istiqomah Jadikan seorang suami yang soleh Seorang ayah yang soleh seorang anak yang soleh Jadikan menjadi jalan cahaya hidayah bagi keluarganya ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Sesudah syahadat pupuk iman adalah ilmu ya tidak bisa menjadi seorang muslim yang baik kalau kurang ilmu agamanya nikmatnya Islam kalau tahu indahnya Islam banyak belajar dan mengamalkannya ya Baik, terima kasih. Silakan bagi akan menyalami. Maaf, wah, masya Allah. Nih saya hadiahin ini. Berkah nih teman saya nih. Ya, alhamdulillah. Yang lain nggak usah iri, cuman satu aja deh. udahlah ya. Kita tuh harus senang melihat lalu lintas takdir. Kalau Allah ngasih ke seseorang itu udah kasih garisnya kita senang kita akan bahagia tapi kalau kitanya wah oh, saya udah lama nggak kebagian kebagian jadi nggak ada bahagianya saudara udah nggak ada rezekinya lagi ya harus belajar senang melihat lalu lintas pemberian Allah kepada hambanya setuju terima kasih ini saling sapa menyimak kelihatan ya kepada pemirsa saling sapa di seluruh penjuru dunia saya tahu ini di beberapa negara sedang menyimak. Terima kasih ini kepada keluarga Bang Yan dan putranya yang menyediakan semua fasilitas ini. Beli sendiri kameranya, beli komputernya. Semoga Allah memelihara keikhlasannya. Dan semoga setiap ada pahala dari pertemuan ini mengalir kepada yang ikhtiar menyampaikan kebaikan kepada yang lain. Terima kasih sahabat kalian. Oh maaf telat ya Bagi yang akan berwakaf Wakaflah sebagai syukur kepada Allah Kita punya cita-cita membangun rumah Al-Quran ya Sehingga nanti sesudah Tauhid Kita mulai kibarkan Al-Quran di hati kita Kita akan bangun sama-sama Mudah-mudahan diantaranya wakaf kita ini Berwakaflah ini amal jariah Tidak berkurang dengan sedekah Apalagi wakaf mengalir sampai kiamat pahalanya إن شاء الله.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 dari pengetahuannya Allah tahu setiap lirikan mata Allah tahu setiap ucapan setiap lintasan hati hanya karena kemurahannya lah dikala sebagian besar orang sedang berbuat maksiat dosa atau lupa kita diingatkan kepadanya tidak ada pertemuan ini kecuali Allah yang menghendaki semua kebaikan hanya datang darinya Allah janji majelis zikir majelis ilmu adalah tempat Allah mengampuni hamba-hambanya. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa yang maha agung. Doa yang menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang bergelimang dosa. Doa yang berjanji akan menghapuskan aib-aib Duha yang menutupi sekelam apapun dosa. Wahai Allah, kami mohon padamu, ampunilah kami. Ampuni sebanyak apapun, sekotor apapun. masihat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Wahai Allah Kami mohon hapuskan Sekelama apapun Masa lalu kami ya Rabb Allahumma Inna nas'aluka taubatan nasuha Allahumma Inna nas'aluka taubatan nasuha Wa taubatan qoblal maut ya Allah wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Ya Allah ampuni semua kemusrikan kami selama ini ampuni kemunafikan kami ampuni siapapun yang durhaka kepada orang tua ampuni yang mendekati jina ampuni yang pernah tergelincir berbuat nista Ampuni yang memakan harta haram ya Allah. Yang menafkahi keluarganya dengan harta haram. Ampuni ya Allah semua kebohongan. Janji yang tiada ditepati. Ampuni segala kezaliman kami terhadap hamba-hambamu ya Allah, Allah gfir lana wali walidina warhamkum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni ibu bapa kami. Engkaulah yang menakdirkan kami terlahir dari orang tua kami. Bagaimanapun keadaan orang tua kami, kami mohon padamu, ampuni ya berkahi sisa umurnya sayangi ya Allah bila saat kepulangan tiba jadikan akhir hayatnya husnul khotimah lapangkan kubur ringankan hisab lindungi dari azab kubur ya Allah lindungi dari fitnah jahanam wahai Allah golongkan orang tua kami menjadi ahli surgamu golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Rob doa ya Allah yang maha baik ampuni semua kedurakan kami Rob ampuni guru-guru kami ya Allah Hamba-hamba yang kau pilih menjadi jalan hidayah bagi kami Yang kau pilih menjadi jalan menemukan jalanmu ya Rabb Ampuni guru-guru kami Muliakan keluarganya, keturunannya ya Allah Golongkan kami menjadi hamba yang dapat mengamalkan ilmu yang manfaat Rabbana ampuni ya Allah orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kami yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi cepat gandakan ganjarannya ya Allah ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami ya Allah mereka adalah saudara kami jangan biarkan ada dendam di hati kami juga ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti Ya, ya Hayy ya Qayyum Rabbana قيوم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا a'yun waj'alna lil للمتقين إماما Wahai ya Allah Engkaulah yang mengatur jodoh hamba-hambamu Karuniakan pasangan terbaik dalam hidup kami ya Allah Yang membuat kami lebih mencintaimu di atas segalanya Karuniakan kepada kami keluarga para pecintamu ya Allah yang selalu merindukan berkumpul di hadapanmu. Jangan biarkan dunia ini menyilaukan keluarga kami ya Allah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, soleha. Doa ya Allah yang maha mendengar. Jadikan saat ini saat engkau kabulkan doa kami ya Allah. Wahai Allah engkau maha melihat, maha dekat, maha menatap. Engkau tidak pernah mengecewakan para pengharap. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith ya mujib. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bagi yang masih ingin doa, Allah pasti mendengarkan lah Silakan doa hadirin. Allah kuasa merubah takdir apapun. Doa adalah bagiannya yang dapat merubah takdir. Mintalah hadirin. Allah tidak pernah mengecewakan. Bila pun kecewa Allah maha baik Tidak ada yang disia-siakan Yang berharap Yang bergantung padanya Segalanya dalam genggamannya sempurna Mudah bagi Allah Mudah baginya Ya Allah Rabbana atina min ladunka rahmah Wahai lana min amrina rasyada Wahai Allah jangan cabut nikmat iman ini Berikan kepada kami istiqomah Jadikan kening ini selalu nikmat bersujud padamu Rabb Jadikan telinga ini selalu akrab denganmu Jadikan mata kami ini nikmat bersama ayat-ayatmu. Jadikan lisan ini selalu basah menyebut namamu. Karuniakan kepada kami hati yang tidak pernah bisa lupa padamu. Hati yang merasakan cinta padamu. Karuniakan kepada kami hati yang selalu rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah. Jadikan kerinduan kami berjumpa denganmu setiap saat kami rasakan. Ya Allah, jangan biarkan dunia ini menyilau dan memperbudak kami. Titipkan kepada kami dunia yang berkah, ilmu yang manfaat. Undang jamaah ini ke baitullahmu ya Allah. Ya Allah karuniakan kepada kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر مجاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Keluarga Indonesia